Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Sarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtasar karya sesaat Asatri Hafizallahu Ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang masalah bid'ah. Kemudian bid'ah jenis yang ketiga disampaikan oleh Pensarah Hafizullah Ta'ala adalah makanan mas'u'an minal a'mali Amal yang bi aslihi melihat asalnya adalah disyariatkan Akan tapi seorang itu melakukannya dalam bentuk yang menyelisihi al-masyru' menyelisihi hal yang disyariatkan. Eh, maka pada saat itu hal ini menyebabkan kita katakan bahasanya perbuatan itu bid'ah dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan siam, dengan berpuasa akan tetapi dia jadikan uh, bentuk puasanya adalah imsakan anil kalam puasa dalam bentuk tidak mau ngomong maka kita katakan fahina idin pada saat itu kita katakan bahasanya hal ini adalah satu hal yang tidak dituntunkan. Bahasanya adalah puasa yang tidak diterima dan puasa yang tertolak. Waqat warada fil hadis terdapat dalam hadis bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang yang berdiri di terik sinar matahari lantas Nabi bertanya anhu tentang orang tersebut dan disampaikan bahasanya dia adalah seorang bernama Abu Israel ya, seorang namanya Abu Israel dan dia bernadar untuk berdiri dan tidak duduk di bawah terik sinar matahari dan tidak bernaung dan bernadar untuk berpuasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk ber, untuk duduk karena berdiri itu bukanlah satu ibadah syar'i. Dan Nabi perintahkan dia untuk bernaung karena karena berada di bawah terik sinar matahari bukalah ibadah syar'i dan Nabi perintahkan orang tersebut untuk melanjutkan puasanya. E, namun kalau berdasarkan e, pengertian yang pertama kali disampaikan oleh sesaat, maka jenis yang ketiga ini tergolong bid'ahnya bid'ah hakikiyah. Karena asalnya itu cuma namanya saja, eh, asal lugotan, bukan asal syar'an. Yang masuk itu asal lugotan, bukan asal syar'an. Karena tadi contohnya adalah puasa atau nah, penjelasannya tadi puasa, namun puasa dalam bentuk di mogok bicara. Ini puasa mogok bicara itu siam itu makna bahasa. Ini bukan makna syar'i. Ini sedangkan ini, kemudian mogok bicara itu dijadikan sebagai bentuk ibadah maka itu satu hal yang tidak ada sama sekali dalam syariat. Satu hal yang tidak ada sama sekali dalam syariat. Tidak ada ibadah dalam syariat dalam bentuk mogok bicara, tidak mau bicara selama sehari semalam atau selama dua hari dua malam atau tiga hari tiga malam. Jadi ini masroknya ini asalnya masrok itu ini asalnya asal lugotan bukan asal syar'an. Ini bukan asal syaraan Sehingga jika ada orang yang beribadah kepada Allah dengan mokok bicara, bid'ahnya itu bid'ah hakiki ya. Karena secara asal syaraan tidak ada. Ibadah dalam bentuk mokok bicara atau tidak berbicara itu tidak ada. Ya, maka sehingga ini kategorinya bid'ahnya bid'ah hakiki. Bukan bid'ah karena aspek aksesoris ibadahnya. Semacam baca Quran namun caranya tidak benar. Nah, itu kan bid'ahnya bid'ah idofi. Ya, zikir la ilaha illallah atau subhanallah. Ya, namun tata caranya tidak benar. Tata caranya mengada-ada. Nah, ini namanya uh, bid'ah idofi asalnya masro' karena dikir mengucapkan subhanallah itu masro' namun tata caranya tidak benar nah, ini sehingga bid'ahnya dari sisi aksesorisnya sedangkan e, beribadah kepada Allah dalam bentuk mogok bicara itu sama sekali tidak ada syariatnya Kemudian berkenaan dengan hadis Abu Israel yang dia ber, punya nada beribad, eh, bernadar untuk beribadah kepada Allah dengan bentuk dengan tiga poin puasa namun puasanya puasa biasa ini puasa tidak makan tidak minum kemudian berdiri seharian tanpa duduk di bawah terik sinar matahari ini seharian tanpa berteduh maka nadar dengan maksud ibadah ini yang Nabi benarkan hanya yang pertama karena puasanya puasa yang syar'i. Sedangkan eh, dua poin yang lainnya yang dia jadikan sebagai ibadah oleh Abu Israel ini, maka ini satu hal yang tidak Nabi benarkan. Titik kesalahannya adalah eh, karena ini dua hal uh, karena yang dilakukan adalah menjadikan hal yang mubah sebagai ibadah. Menjadikan hal yang mubah sebagai ibadah. Dan ini bid'ah. Berdiri itu mubah. Ini berdiri itu mubah meskipun ada berdiri yang ibadah yaitu berdiri dalam sholat. Tapi berdiri itu asalnya adalah mubah. Kemudian uh, dijadikan oleh penadar dalam hal ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini bid'ah. Demikian juga kepanasan, ini kematasan itu mubah. Tapi ketika ini diniatkan sebagai bentuk cari ganjaran dan pahala dan supaya dekat dengan Allah, maka ini amal ini ibadah yang ada ada sehingga kekeliruan Abu Israel adalah menjadikan hal yang mubah sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah karena mubah itu mubah ya, mubah itu satu hal yang mubah namun jika meninggal eh, ya, namun jika hal yang mubah tersebut dijadikan sebagai bentuk beribadah kepada Allah ini jadi bid'ah. Ya, maka contoh yang lainnya misalnya e, model pakaian itu mubah. Ya, model pakaian itu mubah. Ketika model pakaian tertentu itu jadikan sebagai ibadah itu sendiri ini jadi bid'ah. Orang boleh saja pakai de, di pakai misalnya batik misalnya. Tapi kalau kemudian memakai batik itu jadikan sebagai ibadah dinilai itu sebagai simbol kesolehan kemudian itu memakainya itu tambah ganjaran kalau puasa sambil pakai baju batik itu ganjarannya lebih besar daripada puasa dalam keadaan tidak pakai baju batik ah, ini bid'ah maka baju batiknya jadi bid'ah apa apa bentuk bid'ahnya menjadikan hal yang mubah sebagai ibadah itu sendiri kemudian macam yang keempat maka afikan satu hal yang mencocoki syariat secara asal pokoknya demikian juga tata caranya namun diselisih dalam bilang dalam bilangannya menyelisihi ketentuan syariat contohnya orang yang mengeluarkan kafarah sumpah memberi makan 11 orang miskin padahal harusnya cukup 10 orang miskin dan dia niatkan ke sebelasnya itu adalah kafarah maka tambahan ini tidak sah. Karena harusnya ibadahnya adalah memberi makan 10 orang miskin sebagai kafarah sumpah. Akan tapi apakah tambahan satu ya, dari, dari 10 menjadi 11? Apakah satu tambahan ini membatalkan amal? Maka kami katakan bahasanya tambahan dalam bilangan ibadah itu ada dua macam jika amalnya itu berhubungan erat, maka tambahan itu membatalkannya semacam menambahkan rakaat yang kelima. Yang kedua, jika amal itu tidak berhubungan erat, maka asal amal itu sah sebagaimana dalam kasus ini, kasus ita'am memberi makan. Maka sepuluh orang miskin itu sah sebagai kafar. Namun tambahan yang ke-11 itu tidak sah sebagai kafarah. Ya, hmm. Dan ini permasalahan manakala nawa tadi kita baca nawa anal jami kafara. Dia niatkan semuanya kafara. Kalau dia niatkan yang ke-11 itu sedekah tidak masalah. Jadi kesalahannya kesalahan niat. Tapi karena 11 ini semuanya diniatkan kafar, nah, jadi ya, jadi bid'ah tadi. Semisal orang orang membayar uh, apa misalnya seorang bayar zakatul fitri untuk dirinya satu kintal. Kalau itu semuanya diniatkan sebagai pembayaran zakatul fitri maka tidak benar. Karena pembayaran zakatul fitri itu satu sok, ya dua setengah atau tiga kilo. Tapi kalau niatnya tiga kilo, ya, niatnya tiga kilo sebagai zakatul fitri dan kelebihannya kilo yang keempat dan seterusnya sampai satu kintal itu sebagai sedekah tidak mengapa. Kemudian yang kelima Aikunal amal masru'an bi aslihi Satu amal itu melihat pokoknya dasarnya adalah disyariatkan namun seorang itu menjadikan untuknya dorfan. Dia berikan padanya nih, dorf itu nih, ya, setting ya. Bisa waktu, bisa tempat. Nih, dorf itu bisa dorf zaman, bisa dorf makan. Dalam bahasa Indonesia ya setting tempat atau setting uh, waktu. Ini Bihai tak itu di mana orangnya berkeyakinan. Perhatikan, berarti ini berkenaan dengan hati. tak itu, patut digaris bawahi. Ya, berkeyakinan. Bahasanya amal tersebut lebih afdal di setting tersebut baik itu waktu atau tempat. Contohnya, ada orang yang berpuasa pada hari Selasa. Puasa hari Selasa hukumnya boleh Nah, namanya puasa sunnah mutlak. Asalkan bukan hari yang terlarang, puasa sunnah mutlak boleh. Ini kaidahnya sebagaimana uh, sholat sunnah mutlak. Asal bukan waktu terlarang boleh sholat. Nah, di puasa sunnah mutlak juga asalkan bukan hari terlarang boleh puasa. Apakah Selasa hari terlarang puasa tidak? Jadi sehingga boleh saja orang puasa sunnah hari Selasa. Namun yang bermasalah mu'taqidan fadilata hadal yaum. Dan dia meyakini keutamaan hari itu. Kenapa? Karena ini, karena selasanya itu selasa legi dan dia lahir di selasa legi. Ini, yang di Jawa dikenal dengan puasa apa namanya ini weton. Ini puasa weton. Maka ini kemudian dia anggap ada nilai istimewa, nilai khusus puasa Selasa Legi. Nah, ini ini bid'ah ini. Nah, bid'ahnya bid'ah idofiyah. Karena puasanya puasa syar'i, tidak makan, tidak minum. Ya, namun dia, letak, dia letakkan di satu tempat dengan keyakinan tertentu keyakinan kalau itu istimewa padahal syariat tidak mengajarkannya. Contoh yang lainnya adalah orang yang membaca sirah Nabi. Membaca sirah Nabi itu bebas. Ini, waktu kapan saja bisa. Termasuk juga di, membaca sirah Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Itu juga pada dasarnya boleh. Karena baca sirah Nabi itu mau tanggal berapa saja boleh. Termasuk tanggal yang boleh ya tanggal 12 Rabiul Awal. Hmm. Ya, maka orang yang membaca sirah Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga kalau sampai di sini tidak masalah. Orang itu baca surah Nabi tanggal 1 Rabiul Awal, 1 Muharram, tanggal 12 Muharram, tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Sofar, semuanya boleh. Namun yang bermasalah, mu'taqidan an-nasirata fi hadal yaum laha fadilatun wa maziyatun. Namun mu'taqidan keyakinan kalau membaca sirah di hari ini tanggal 12 Rabiul Awal itu memiliki keistimewaan dan memiliki kelebihan dan keistimewaan. Nah, ini yang bermasalah. Keyakinan ini yang bermasalah. Hmm, kalau cuma baca sirah Nabi tanggal 12 tidak bermasalah. Tapi kemudian keyakinan ini ya, ini yang bermasalah. Famitsluha adalah amali maka amal semacam ini ya yakunu bid'atan dia menjadi bid'ah dan pada saat itu tidak diterima dari pelakunya. Namun di samping e, eh, mu'taqidan maka boleh jadi ada orang yang melakukannya dan tidak punya keyakinan. Namun ada kesan. Ini ada kesan, ini juga bermasalah. Jadi yang bermasalah tidak hanya mu'takidan. Namun ini ada kesan kalau itu satu hal yang unggul di hari itu. Satu hal yang berpahala besar kalau dilakukan di hari itu ah, ini eh, juga bisa bermasalah. Kapan itu kesan itu muncul? Kesan itu muncul karena dirutinkan dirutinkan dan itu di ruang publik. Dirutinkan di ruang publik, di masjid. Nah, pokoknya di si fulan itu si A itu nih, nih setiap nih, 12 Rabiul Awal nih, mengadakan kajian pembacaan sirah nabawiyah. Ketika dia diyakini, apakah anda punya keyakinan adanya kota Tidak, tidak, tidak ada. Tidak ada keyakinan demikian. Namun, eh, namun jika ini dilakukan rutin setiap tahun, setiap tahun mesti, di setiap tahun itu dilakukan di 12 Rabiul Awal. Kalau di hari-hari lain nggak ada acara itu. Dan ini acaranya di ruang publik, di masjid, diakses oleh publik. Nah ini yang eh, tidak boleh jadi tidak tidak masuk di sini karena di sini ada dan syarat iktikad namun bermasalah karena menimbulkan kesan menimbulkan kesan kalau ada keyakinan <clears throat> keyakinan pengistimewaan. Buktinya rutin seperti itu setiap tahun. Dan ini lebih bermasalah menimbulkan kesan, menimbulkan kesan berarti kan orang lain. Menimbulkan kesan kan berarti orang lain. Orang lain yang punya kesan. Nah, tidak menimbulkan kesan ya kalau itu dia lakukan sendirian baca buku di di kamarnya gitu, seharian ini, misalnya maka itu tentu tidak menimbulkan kesan karena <clears throat> nggak ada orang yang tahu karena cuma baca buku siro seharian ini ya, pokoknya dia punya target setahun sekali mengatamkan sirah nabawiyah kalau ndak ndak sempat ndak ini punya waktu yang minimal tanggal 12 Rabiul awal nanti dari Ba'da subuh sampai tengah malam dia akan khatamkan buku sirah nabawiyahnya Mubarak Furi atau siapa gitu ya. Tapi di kamar orang nggak ada yang tahu. maka ya tidak ada tidak ada kesan kesan pengistimewaan karena tidak ada orang eh, orang lain yang tahu. Tapi kalau ini dilakukan di publik, di ruang-ruang publik, nah ini yang jadi masalah. Kemudian wa yabqahuna masalaton tersisa satu pembahasan yaitu sebagian orang melakukan ibadah dalam bentuk yang terlarang tidak disyariatkan. Maka dalam kondisi itu apakah ibadah itu diterima ataukah tidak? Maka kami katakan hal ini ada dua macam. Macam yang pertama, jika uh, jika sifat tersebut di luar zat ibadah, maka amalnya sah. Semacam orang yang pergi haji dengan kendaraan hasil merampas atau kendaraan yang haram atau orang berwudu dengan e, binain dengan melalui wadah air misalnya gayung terbuat dari emas. Fahuna maka di sini perbuatan yang haram adalah menggunakan wadah emas atau menggunakan kendaraan hasil merampas dan dia adalah sesuatu yang mustakil, mandiri, an terlepas dari ibadahnya. pemirsa maka dari sini maka ibadahnya sah, namun orangnya dapat dosa melakukan perbuatan haram. Perbuatan haramnya menggunakan kendaraan hasil rampasan ini perbuatan haramnya menggunakan wadah terbuat dari emas. Kemudian macam yang kedua, ini, sifat dari ibadah tersebut bid'ah atau melanggar syariat dan sifat itu bukan sesuatu yang di luar zat ibadah namun masuk dalam zat ibadah dan menjadi sifat bagi ibadah. Maka pada saat itu orang tersebut dinilai mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang haram. Wa dan mereka para ulama mencontohkan hal ini dengan sholat di tanah hasil rampasan. Ini tanah hasil rampasan. Contoh tanah hasil rampasan kalau di tempat kita adalah orang merampas harta warisan karena dia anak pertama kemudian dia menguasai tanah warisan nggak mau dibagi nggak mau dibagi Ye, padahal itu hak ye, eh, banyak anak Ye. Ye, kemudian eh, maka gimana sholatnya orang itu berarti dia sholat di tanah rampasan dia muslim merampas menguasai tanah yang bukan haknya karena al ghazbu itu mengambil hak orang lain secara dolib dan terang-terangan mengambil hak orang lain secara dolim dan terang-terangan. Di kasus warisan tadi ini terpenuhi untuk disebut ghosbun. Ya, dia terang-terangan bukan mencuri. Kalau mencuri kan sembunyi-sembunyi. Nah ini terang-terangan. Nah, dia e, merampas warisan, kemudian dia juga karena dia seorang muslim juga masih sholat. Ini, ini sholatnya kadang di rumah itu. Nah, sahkah sholat di rumah itu bagi dia? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Kenapa ini apa beda dengan yang pertama? Kalau ini kan e, ada tempat sholat, tempat sholat ini mungkin bagian bisa kita katakan bagian dari e, bagian dari syarat sah sholat itu ada pembahasan tentang bersihnya atau nah, pembahasan tentang sucinya tempat sholat. Mungkin dari sini kemudian dinilai sholat di tanah rampasan ini itu dinilai apa tadi? Dakhilatun fil ibadah. Masuk ke dalam ibadah itu sendiri. Nah maka Famislu dan nau maka jenis ini ulama fikih sepakat pelakunya dosa dan perbuatannya haram. Nih. Akan tetapi apakah dia dapat pahala dengan sholat yang dia kerjakan? di tempat ini padahal dia berdosa sholat di situ dia berdosa dan apakah sah sholatnya ini adalah permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama fikih mayoritas ulama fikih berpandangan sholatnya sah hanya saja pelaku sholat itu mendapatkan dosa merampas sesuatu yang bukan haknya. Wa ala dhalika dan mereka dalil hal tersebut. Bahasa ini adalah sholat. Dan terdapat banyak dalil menetapkan adanya pahala untuk orang yang sholat. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahasanya sholat tersebut tidak sah. Ini dan ini pendapat sejumlah tabi'in. Dan mereka beralasan untuk melegalkan pendapatnya ini dengan sejumlah alasan. Di antaranya adalah hadis yang kita baca yang kita kaji man amila amalan laisa ali amruna fawaraddun. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada, yang tidak kami ajarkan itu tertolak. Dan sholat di tanah rampasan itu bukanlah satu hal yang diajarkan oleh Islam sehingga ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka juga beralasan untuk mendukung pendapat ini dengan mengatakan banyak seorang hamba itu berdosa dengan perbuatan ini. Maka bagaimanakah mungkin dia diberi pahala karena satu perbuatan yang dia berdosa karenanya. Mereka juga beralasan bahwasanya bahwasanya di antara syarat sah ibadah adalah niat dan ikhlas dan tidaklah mungkin seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan maksiat. Ya, demikian dia beliau sampaikan, tapi e, nampaknya sesaat tidak memberikan tarjih dari dua pendapat ini. Ini walau a'lam pendapat yang kuat dalamnya adalah pendapat jumhur. Ini dengan alasan bahasanya eh, yang membatalkan adalah larangan yang khas. Adapun larangan yang tidak khas itu tidak menyebabkan batal. Ini, maka larangan khas contohnya ini, makan. Makan itu terlarang saat sholat dan itu larangan khas. Kalau tidak sholat nggak terlarang. Maka jika dilanggar, salat batal. Tapi e, merampas tanah itu bukan larangan khas. E, merampas tanah itu bukan larangan khas dalam solat Sehingga tidak punya dampak batalnya solat. Kemudian mayoritas para ulama fikih berdalil dengan hadis ini, hadis yang sedang kita bahas, bahasanya muamalat atau transaksi yang dijumpai padanya pelanggaran syariat itu teranggap transaksi yang batal. Jika mereka mengatakan semua jual beli, semua kegiatan menjual atau membeli atau ijarah, sewa menyewa dan transaksi-transaksi yang lainnya, jika memuat pelanggaran syariat maka itu transaksi yang batal. Dampak dari batal tidak terwujudnya maksud akad. Misalnya berpindahnya kepemilikan, halalnya memanfaatkan dan semacam itu. Walakin al yustasna akan tetapi dikecualikan dari hal ini. Laukana al-filu al-muharam seandainya perbuatan yang haram itu di luar zat akad. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya eh, malaisa minhu itu mencakup dua hal. Ya, malaisa minhu itu mencakup al-ibadat dan mencakup muamalat. Atau fi amrina maaf. Fi amrina itu mencakup dua hal. Al-ibadat dan al-muamalat. Sehingga malaysa minhu itu punya dua makna. ini ini Karena fi amrina itu bisa iba, bisa ibadat dan muamalat, maka malaysa minhunya itu ada dua pengertian. Kalau fi amrinanya itu ibadat, ritual ibadat. Maka ma minhunya artinya adalah sesuatu yang tidak ini, ini, tidak diperintahkan. Ini, sesuatu yang tidak diperintahkan. maka ibadat yang tidak diperintahkan ini tidak diperintahkan maka itu rotun tertolak Kemudian yang kedua, <clears throat> kalau fi amrinanya itu muamalat, kalau fi amrinanya itu muamalat, akad, transaksi jual beli, sewa menyewa dan semacam itu, ya, maka nanti malaysia minuhnya ya tidak sama dengan ya, bab sebelumnya. Ya, maka malaysia minuhnya adalah Ya, ma, ma laisa minhunya adalah kemudian uh, eh, mukhalafatus syara. Ini, ini, mukhalafatus syara menyelisihi aturan. Ini, itu mukhalafatus syara. <clears throat> itu ma laisa minhunya. Kalau fi amrinanya adalah al ukut transaksi. Jadi kalau fi amrinanya itu ibadat, maka malaysa minhunya adalah ini, adamul muafakah. Ini, maka malaysa minhunya maknanya adalah adamul muafakatu syara' tidak sesuai dengan syariat. Hmm. Sedangkan kalau fi amrinanya itu muamalah dan ukud, maka malaysa minhunya adalah mukhalafatus syara' Kalau babnya bab ibadah, maka malaysa minhu itu artinya ada mul muafakoh tidak sesuai dengan tuntunan. Nih, maka itu ibadat yang rot Nih tidak diharuskan mukhalafah. Tidak diharuskan mukhalafah. Kalau babnya itu ibadat, namun ada muafaqah, tidak tidak se, eh, sejalan, tidak selaras dengan tuntunan itu rot. Kemudian yang kedua, kalau fi amrinanya itu adalah akad dan muamalat, jual beli, sewa menyewa. Maka malaysa minhu itu adalah mukhalafatu syara' melanggar ketentuan. Melanggar ketentuan. Jadi apa makna malaysa minhu? Ini tergantung fi amrinanya itu apa. Nih. Jadi apa makna malaisa minhu? Itu tergantung ini masalah apa dulu. Ini tergantung ini masalah apa dulu. Kalau ini babnya bab ibadat, babnya bab akidah, ini, maka malaisa minunya adalah ada muafakah. Tidak sejalan, tidak selaras dengan eh, dengan panduan yang ada, dengan ketentuan yang ada. Maka ibadah ini ibadah yang bid'ah ketika itu tidak ada dalam dalam syariah. Ada mul mafaqah. Akidah ini akidah bid'ah, tidak ada ini akidah semacam ini dalam eh, dalam syariah. Itu sudah bid'ah. <clears throat> ya, tapi kalau ya, fi amrinanya itu adalah ukut wal muamalat, maka malaysa minhu itu adalah mukhalafatus syara. Sehingga mayoritas para ulama memakai hadis ini juga untuk bab muamalah. Kemudian <clears throat> jumhur berdalil dengan hadis ini bahasanya akad yang muhtawiyah. Muhtawiyah itu memuat. Akad yang memuat klausul perjanjian yang batil. Maka akad tersebut batil. Kalau akadnya rusak, maka tidaklah berdampak apa yang jadi maksudnya. Kemudian Imam Ahmad berpendapat klausul perjanjian itu batil manakala ya, salah satu dari tiga macam. Yang pertama, perjanjian yang bertolak belakang dengan aslul akdi, pokok akad. Semacam lau alaqa al-bai' Seorang itu mengkaitkan jual beli dengan perkara masa depan yang belum pasti keberadaannya. Maka syarat ini membatalkan akad karena berarti akadnya tidak tegas. Jika anak saya mudik lebaran, maka saya jual tanah ini kepadamu. Tapi tidak tahu dia mau mudik lebaran atau tidak. maka di sini Eh, perjanjian eh, perjanjian di sini itu menurut Imam Ahmad membatalkan akad akad jual beli tidak ada yang kedua perjanjian atau klausul perjanjian yang menyelisih maksud akad maka syarat ini syarat yang batil syarat yang haram karena dia ini meniadakan pokok akal. Misal ada suruti, contoh perjanjiannya adalah ada orang yang membuat menjual mobilnya, ada orang yang menjual mobilnya dengan perjanjian, ya dengan perjanjian bahwasanya mobilnya tetap menjadi miliknya penjual. Nih. Padahal maksud akad itu kan memindah kepemilikan. Maksud akad jual beli itu memindah kepemilikan. Nah ini ada ada surah jual beli, ada bentuk jual beli, saya jual, saya beli, namun maksudnya di, dihilangkan. Memindahkan kepemilikannya dihilangkan. Maka diperselisihkan untuk perjanjian semacam ini apakah membatalkan akad ataukah tidak. Sejumlah ulama mengatakan akad jadi batal karena perjanjian tersebut membatalkan bertolak belakang dengan akad. Pendapat yang kedua, kita sahkan akadnya. Hmm, kita sahkan akadnya, namun kita batalkan syaratnya. Wala Allah dan boleh jadi pendapat yang kedua ini yang akwa lebih kuat karena terdapat hadis dari Bunda Aisyah radhiallahu anha beliau membeli barira wastarata alaiha ahluha ahluha di sini pemilik barirah yang dulu pemilik barirah yang terdahulu mensyaratkan alaiha hanya kembali ke Aisyah bahasanya eh, nanti wala Wala itu adalah eh, hak wala itu menjadi milik mereka. Singkat ceritanya eh, Nabi mensahkan akad jual belinya dan membatalkan perjanjiannya. Ada namanya hak wala. Wala itu jika mantan budak itu meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki ahli waris maka nanti hartanya akan dimiliki oleh pemilik wala dan pemilik wala adalah orang yang memerdekakannya ini boleh jadi memerdekakannya secara cuma-cuma ini dia punya budak dimerdekakan ini atau e, dia merdekakan namun misalnya budaknya bayar ini budaknya bayar Nah ini ada budak perempuan namanya Barira mau dibeli oleh Aisyah. Rencana Aisyah setelah dibeli mau dimerdekakan. Nah pemilik terdahulu mengatakan saya jual Barira tapi hak walaknya milik saya bukan milik Anda. Padahal status yang memerdekakan adalah Aisyah. Ini, maka klausul perjanjiannya itu menentang atau menyelisih ketentuan saya. Ini sikap Nabi dalam menyikapi hal ini ya, jual beli Aisyah dengan e, pemilik Barira Nabi sahkan dan Nabi katakan kalau ia akan perjanjiannya dan itu tidak manfaat ia akan perjanjiannya dan itu tidak ada manfaatnya karena alwala'u liman liman eh, liman ittaqa liman a'taqa maka itu adalah wala itu hak pihak yang memerdekakan Kemudian uh, syarat yang batil yang ketiga menurut Imam Ahmad adalah mensyaratkan mengkaitkan akad dengan akad yang lain. Ini terdapat dalam hadis Nabi melarang dua, eh, dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Kemudian eh, di antara pembahasan hadis ini adalah sebagian ulama berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahasan nikah yang menyelisihi eh, ketentuan syariat itu dinilai nikah yang batal. Sehingga jika kita ingin mensahkannya maka harus ada perbaruan akad marotan ukho akad diulang untuk kedua kalinya. Dan di antara permasalahan yang diambil dari atau diambil dari hadis ini adalah masalah menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi haid. Ya, terdapat hadis yang berisi larangan hal tersebut. Maka tidak boleh bagi seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya ketika istrinya sedang kondisi haid. Akan tetapi apakah talak yang terjadi saat istri haid itu sah? Eh, eh, saat haid apa hukumnya? Eh, empat imam mazhab berpendapat bahasanya talaknya sah. Di samping ini, suami berhak untuk dapat dosa karena dia melanggar ketentuan syariat dalam masalah ini. Pendapat yang kedua, talak yang dijatuhkan saat istri dalam kondisi haid itu tidak layak kok, tidak sah. Dan ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad dan ini adalah pendapat sebagian tabi'in dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan sejumlah ulama. Mereka mendalili hal tersebut dengan banyak dalil, di antaranya adalah hadis dalam bab ini yaitu man amila amalan laisa ali amruna fawaraddun. Maka ini tolak tolak yang laisa alaihi amruna. Maka dia tolak yang tertolak, eh, tolak yang tidak sah, yang tertolak. Mereka mengatakan talak semacam ini laisa ali amruna tidak kami ajarkan sehingga itu adalah talak yang tertolak. Namun jumhur ulama beralasan dengan uh, dengan hadis larangan yang teksnya ada di catatan kaki halaman 60 Hadisnya dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Ibnu Umar menjatuhkan talak pada istrinya saat istrinya dalam kondisi haid dan ini kejadian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ayahnya Umar bin Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. faqala lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, murhu perintahkan anakmu falyurajihha untuk merujuk istrinya. Nah, ini dalil jumhur. Ini mereka uh, mayoritas ulama imam madhab yang empat ya, dan resminya muktamadnya empat madhab yang memegangi fal falyurajihha itu yang dipegangi. Tidaklah dia merujuknya. Ini wajib baginya merujuknya. Kata Eh, jumhur dan ini adalah kesepakatan empat madhab tidak ada rujuk kecuali setelah talak itu jatuh tidak ada rujuk kecuali setelah talak itu sah kalau talaknya tidak sah ya tidak ada istilah rujuk Pemislu hadat dan semisal ini adalah talak tiga dengan sekali ngomong. Ini, ini dia menurut Ibnu Taimiyah itu tidak sah sebagai tiga. Alasannya adalah ini talak yang laisa alaihi amruna. Ini adalah talak yang laisa alaihi amruna fawarad. Maka itu tertolak. Dan pendapat Ibnu Taimiyah ini ya, menyelisihi bukan hanya jumhur namun menyelisihi jamahir. Ini di antaranya empat madhab ini, yang menyampaikan bahasanya ini, talak kemudian tiga sekaligus ya sah sebagai tiga. Dan perlu diketahui bahasanya di antara ini, sebab Ibnu Taimiyah masuk penjara gara-gara masalah ini. Karena beliau memfatwakan secara terbuka kalau talak tiga sekaligus itu jatuhnya sahnya cuma satu. Ini, maka ini, itu kemudian dipekarkan oleh eh, orang-orang uh, yang membenci beliau dan dan, uh, dan beliau masuk penjara gara-gara hal ini. Namun perlu diketahui namun satu hal yang uh, satu hal yang unik ini ini hmm. perkara yang kemudian dulu Ibnu Taimiyah itu disesat-sesatkan karenanya di antaranya talak tiga cuma sekaligus cuma sah satu Ibnu Taimiyah itu disesat-sesatkan karenanya ya, bahkan beliau akhirnya masuk penjara karenanya Nih, itu uh, diadopsi oleh eh, banyak undang-undang pernikahan di negeri-negeri Islam di era modern, di era kontemporer. <clears throat> banyak adopsi di undang-undang pernikahan. Ini itu eh, di negeri-negeri Islam. Ini di banyak negeri Islam itu pada mengadopsi pendapat Ibnu Taimiyah. Ini talak tiga sekaligus yang diucapkan oleh seorang suami jatuhnya satu. Ini dari kemudian undang-undang pernikahan Mesir dan seterusnya termasuk Indonesia. Ini termasuk Indonesia. Ini, di, di undang-undang pernikahannya ini yang kemudian di kemudian didetailkan di KHI namanya kompilasi hukum Islam itu talak tiga sekaligus jatuhnya satu ini, pakai pendapat Ibnu Taimiyah, bukan empat mazhab. bukan empat mazhab. Maka satu pendapat yang dulu pernah di satu masa itu sesatnya mengerikan, dianggap sangat sesat. Dianggap sangat sesat. Itu bisa-bisanya kemudian uh, dinilai bahasanya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern itu pendapat itu. Iya, yang kemudian jadi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern ya pendapat yang di masa silam pernah dijadikan satu dinilai sebagai satu hal yang sangat sesat itu ya, itu di antara uh, keunikan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wamil yustafadu dan di antara yang bisa disimpulkan dari hadis ini adalah akad wakaf wasiat yang memuat pelanggaran syariat. Maka itu yulho dinihilkan. Maka nafiha mukhalifan poin-poin yang ada padanya pelanggaran terhadap syariat. Karena wakaf semisal itu nadar atau wasiat. Al asal fiha hukum asalnya adalah untuk mencari pahala dan pahala. Maka jika hal yang tujuannya mencari pahala ini menyelisihi ketentuan syariat, maka ini melanggar maksud syari. Wa min sama maka dari sana tidaklah terwujud apa yang jadi maksud darinya berupa ganjaran dan pahala. Wa min huna kulna dan dari sini kita katakan segala sesuatu yang menyelisih syariat maka adanya itu teranggap seperti tidak adanya. Dan sebagian ulama fikih mengambil dari dalil dari hadis ini untuk e, membolehkan mengubah redaksi wasiat dan redaksi wakaf kepada sesuatu yang lebih Allah cintai dan yang lebih manfaat. Dan pendapat ini dinukil dari Atta dan sejumlah ulama. Namun mayoritas ulama diantaranya Imam Madhab yang empat mengatakan wasiat itu tidak redaksi wasiat tidak boleh diubah kecuali jika melanggar syariat dan mereka berdalil untuk hal tersebut dengan firman Allah Ta'ala siapa yang mengganti wasiat setelah dia mendengar wasiat maka dosanya dipikul oleh orang-orang yang mengganti redaksi wasiat inallah sami'un alim sehingga Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Kesimpulannya wala alat dan boleh jadi pendapat ini pendapat jumhur adalah yang lebih kuat dan yang lebih kuat karena hukum asal anal amwal bahasanya harta tidaklah diubah-ubah kecuali dengan izin pemilik atau mandat dari pemilik. Wahadil amwal al mukufah sedangkan harta wakaf itu tidaklah diizinkan ila bitasarruf kecuali dengan melakukan tindakan sesuai dengan ini, eh, mandat pewakaf. Sesuai dengan ini, eh, ketentuan dari pewakaf. Sehingga tidak boleh bagi kita dalam kondisi ini untuk melakukan tindakan padanya dengan tindakan-tindakan yang lain yang tidak sesuai dengan uh, permintaan pewakaf. Meskipun kita menyangka bahasanya tindakan yang itu adalah afiat lebih berfaedah wa anfa dan lebih manfaat. Kemudian hadis yang keenam qalan musannif rahimallahu taala dari an bin Bashir radhiyallahu taala anhuma aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Senya halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang tidak jelas kehalalannya tidak ada yang mengetahui banyak orang tidak mengetahui kepastian hukumnya. Siapa yang menjaga dirinya dari hal yang tidak jelas kehalalannya, dia telah bersihkan agamanya dan dia telah bersihkan nama baiknya. Namun siapa yang masuk ke dalam hal yang tidak jelas kehalalannya, sungguh dia masuk ke dalam hal yang haram. Semacam pengembala yang melakukan yang mengembalakan hewan ternaknya, di seputar Al-Hima, padang rumput larangan. Maka Yusiku segera saja dia akan merumput fihi di padang rumput larangan. Ala ingatlah bahasa, ala ingatlah bahasa setiap raja itu punya daerah larangan. Ala ingatlah bahasanya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Ala ingatlah bahasanya sebenarnya di badan ada segumpal daging. Jika dia baik-baiklah badan seluruhnya. Jika dia rusak, seluruh badan itu rusak ala ingatlah wahyal qalbu itu adalah hati Rahul Bukhari wa Muslim oleh Bukhari dan Muslim Hakulah syarih hafidhullah ta'ala Kandungan dari hadis ini bahasa syariat itu telah jelas rambu-rambunya, telah jelas hukumnya, itu fi asliha pada asalnya. isi hadis ini bahasanya ketidakjelasan itu e, tidaklah terjadi kecuali karena ulah manusia. Kecuali karena sebab dari manusia. Sebabnya boleh jadi kebodohan dan boleh jadi karena dia tidak mengetahui dalil syariat. Atau karena dia tidak mau konsultasi dengan ulama syariat yang terpercaya atau semacam itu. Kemudian e, isi hadis ini hukum syariat dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang senyatanya. Kalau sudut pandang senyatanya semuanya sudah bayin, sudah jelas. Halnya jelas, haramnya jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Tidak jelas itu sudut pandang manusia. Ini manusia pelaksana hukum, bukan hukumnya itu sendiri. Maka hukum syariat binisbati linnasi dari sudut pandang pihak manusia. Itu ada tiga macam. Ada yang halannya jelas, tidak ada kerancuan badannya. Ada yang keharamannya mahdun murni haram. Nanti tidak ada kesamaran badannya. Dan ada yang ketiga perkara yang tidak jelas. Dan perkara tidak jelas status hukumnya ini tidak dialami oleh semua orang perkara yang mustabih yang tidak jelas itu hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak mendalam ilmunya. Adapun orang yang mendalam ilmunya, maka hal-hal semacam ini itu bukanlah satu hal yang rancu dan membingungkan. Kemudian hadis ini dalil disyariatkannya warok sikap hati-hati dalam perkara yang ingin dilakukan oleh seseorang. Ketika rancu baginya hukumnya atau membingungkan baginya permasalahan yang ada, tarokah hendaklah dia tinggalkan hal itu. Sejumlah ulama mengatakan bahasanya permasalahan dan perbuatan manusia itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama yang ada dalil membolehkan. Maka hendaknya seorang beramal dengan dalil membolehkan. Kemudian perbuatan yang ada dalil mengharamkannya saja. Maka eh, orang hendaknya beramal dengan dalil yang mengharamkan dengan menjauhi perbuatan itu. Yang ketiga, satu perbuatan yang dijumpai padanya dalil yang membolehkan dan dalil yang mengharamkan. Nah, inilah eh, permasalahan yang yang rancu. Dan hukum dalam masalah ini adalah dimenangkan aspek pengharaman menurut mayoritas para ulama. Kemudian macam yang keempat, adalah perbuatan yang tidak dijumpai padanya dalil yang membolehkan ataupun dalil yang mengharumkannya. Maka fahada minal masail maka masalah atau perbuatan jenis yang keempat ini disikapi dengan menggunakan kaidah hukum asal. Maka jika permasalahan tersebut adalah ritual ibadat, hukum asal ibadat itu tahrim. Hukum asal ibadah adalah haram. Namun jika permasalahan tersebut adalah permasalahan non ritual ibadat atau muamalat, maka hukum asalnya adalah halal dan mubah. Kemudian isi hadis ini syariat telah lengkap. Syariat tidaklah meninggalkan satupun kecuali syariat telah menjelaskannya dan menjelaskannya. Adapun ketidakjelasan itu adalah kondisi orang, bukan bukan keadaan syariat. Kalau keadaan syariat sudah jelas. Cuma karena ada sebagian orang yang kurang ilmu, akhirnya yang jelas itu menjadi kurang jelas di matanya. Allah Ta'ala berfirman, telah kami turunkan padamu Alkitab, Al-Quran yang tibianan, menjelaskan segala sesuatu. Dan tidaklah menjelaskan segala sesuatu kalau dia tidak jelas. Wahuda dan petunjuk dan sesuatu tidak tidak akan menjadi petunjuk kalau dia nggak jelas. Sesuatu itu bisa jadi petunjuk kalau dia itu jelas. Dan rahmah serta kabar gembira bagi kaum muslimin. Adapun perkara-perkara yang tidak jelas, maka ini tidak jelas menurut ini, adhanil mukallafin, benaknya mukallaf pikirannya mukallaf. Dan ketiga jelasan yang dialami oleh e, individu ini ada beberapa macam. Macam yang pertama, ketidakjelasan yang wakil terjadi disebabkan perselisihan ulama. Inilah ketidakjelasan mutasyabihat yakok yang terjadi dan dialami oleh ammah ini eh, orang awam, amatun nas umumnya orang. Maka solusi hal ini ada sejumlah kaidah syariat yang wajib bagi orang awam untuk mengamalkannya, mempraktekannya ketika terjadi perselisihan ulama. Maka jika ulama berselisih pendapat dalam satu permasalahan, lantas ada orang yang ami, orang yang awam itu mentelaah perkataan mereka. Fa'ina maka orang awam itu tugasnya melakukan tarji. Memilih yang kuat. Namun bukan bainaha namun bainahum. Ini, ini bedanya orang awam sama ulama. Kalau orang awam tarjihnya bainahum. Di antara orang-orang yang berpendapat. Nah mana yang paling dia mantepi. Ya, kalau ulama ya, sikap orang yang berilmu ada perselisihan, tugasnya melakukan tarjih bainah bainal masail. Ini bainah al masail. Ini masalah ini mana yang kuat. Tapi kalau orang awam tarjihnya bainahum. Bukan tarjih bainah namun tarjih bainahum melakukan tarjih orangnya, pemilik pendapatnya. Hmm. Oh dia jumpai ada tiga pendapat. pendapat A ini yang menganut fulan A, pendapat B yang menganut fulan B. pendapat C, pendapat ketiga dianut oleh orang ketiga. Nah mana yang paling dia mantepi dari tiga orang ini? Ini tarjih bainahum. Bukan tarjih bainaha maka yurajih bainahum. Dia pilih di antara pemilik-pemilik pendapat itu mana yang paling dia mantepi. Paling dia mantepi pakai apa? Tolak ukur rojinya bisa bihasa bil ilmi. Eh, kemudian melihat sisi ilmunya mana yang menurut dia lebih berilmu. Ya menurut dia ya ya tolak ukur orang awam. Nih. Ya dengan nanti apa, apa kemudian ini eh, selahnya indikator-indikator yang bisa dimiliki oleh orang awam atau indikator warok ini, ini ilmunya sama mana orangnya yang lebih warok lebih hati-hati dalam beragama ini, atau aktaria mana yang lebih banyak tiga pendapat ini mana yang ustadz yang paling banyak mengambil pendapat nah, ini ini yang paling banyak yang mana di mana gitu bisa demikian karena pendapat di mayoritas ulama itu lebih dekat untuk menjadi bagian dari syariat sebagaimana perkataan orang yang lebih berilmu itu lebih dekat kalau itulah syariat sebagaimana perkataan orang yang lebih warok itulah yang lebih dekat untuk menjadi bagian dari syariat. Karena seorang itu tidaklah mengikuti pendapat seorang mufti karena mufti itu fulan tidak. Namun kewajiban orang awam adalah mengikuti pendapat orang yang berilmu karena dia menyangka bahasanya pendapat inilah yang dekat dengan syariat Allah. Maka jika ulama berselisih, maka yang diharuskan dilakukan oleh orang awam adalah amila bil Menfungsikan indikator-indikator. Amila di sini terjemahnya menfungsikan. Memfungsikan indikator-indikator yang menunjukkan bahasanya salah satu dari dua pendapat itu lebih dekat menjadi bagian dari syariat Rabbul Alamin. Itu nau awal, nau saninya mana ya? Hah? Ya, nau saninya harusnya itu mutas eh, kalau tadi nau awal itu mutasyabihat untuk orang awam. Mutasyabihat untuk orang awam itu sebabnya adalah perselisihan orang yang berilmu. Nih, perselisihan orang yang berilmu. Kemudian yang kedua mutasyabihat untuk orang yang berilmu. Kalau mutasyabihat untuk orang yang berilmu sebabnya adalah perselisihan dalil. Sebabnya adalah al-mu'aradah bainal adillah. Pertentangan antara dalil. Di perkara ini ada dalil yang menghalalkan, ada dalil yang mengharamkan. Ini yang benar yang mana. Nah. Ini yang benar, yang mana? Maka di sini di, maka orang yang punya ilmu bisa uh, menilai apa menilai bahasanya sejumlah hal itu mutasyabihat menurutnya. Kemudian wafil hadis kandungan lain dari hadis ini bahasanya hukum syar'i sebagiannya lebih jelas dibandingkan sebagian yang lain. Misalnya hukum-hukum yang disepakati itu tentu lebih jelas daripada hukum yang diperselisihkan. Hukum yang ada nasnya itu tentu lebih jelas daripada hal-hal yang perkara-perkara yang mahalul istihad. Yang memang ruang untuk beristihad. Kemudian fihi isi hadis ini diantara bentuk E, kesamaran adalah bercampurnya halal dan haram di satu tempat. Maka jika tidak terbeba, tidak bisa terbedakan. Jika tidak bisa terbedakan, maka wajib menjauhi dua-duanya. Maka misalnya di sini ada dua ember, ya diketahui salah satunya adalah ember najis, haram untuk dipakai wudhu, ya, haram untuk dipakai untuk berwudhu. Ya, dan ini tercampur. Yang mana ya yang ember najisnya? Maka jika layatamayas orang itu tidak bisa membedakannya, maka jauhi dua-duanya. Ya, demikian juga misalnya uh, maka diketahui di daerah ini, nih, seorang laki-laki mengetahui bahasanya di daerah ini ada salah satu saudara perempuannya persusuan. Namun tidak diketahui yang mana. Tapi yang jelas ada di sini. Nih, yang jelas ada di sini. Nih, maka para ulama mengatakan jika itu sekopnya terbatas, semuanya dijauhi. Nih, jika itu sekopnya terbatas, maka dijauhi. Seorang mengetahui bahasanya ya, di kampung Pogung ini ada ya, saudara perempuannya persusuan ya, gadis Pogung asli nah, itu ya, ada yang saudara persusuannya ya. namun itu daerah-daerah yang terbatas kecil terbatas ya, maka kalau dalam kondisi demikian maka ya, haram bagi laki-laki ini nikah dengan gadis Pogung asli nah, kalau gadis Pogung pendatang berarti beda kan? <clears throat> Tapi dengan catatan skupnya kecil, tidak bisa terbedakan, semuanya dijauhi. Ya, tapi kalau cekupnya eh, sekupnya luas, ya, ya, maka tidak berlaku. Ketentuan ini tidak berlaku. Ya, seorang laki-laki yang mengetahui pokoknya salah satu perempuan di di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta, sedih itu ya kan luas banget. Itu salah satunya, cuma salah satunya ada saudara perempuan persusuannya. Tapi tidak tahu di mana di DIY itu di Gunung Kidul ataukah kemudian di kota Jogja ataukah di Sleman ataukah di Bantul ataukah di Kulon Progo tidak tahu yang jelas salah satu. maka ini cukup eh, ini cukupnya terlalu luas maka ketentuan ini tidak berlaku malah boleh nikah tidak apa-apa nikah tidak apa-apa nikah Ya, ya, tidak kemudian uh, tidak berlaku ketuan tidak boleh nikah dengan orang Jogja anda gitu. Ya, boleh saja nikah dengan orang Jogja, namun ya siap-siap kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ternyata sudah nikah, punya anak empat, wah gitu. Uh, ternyata kemudian ditemukan, oh ternyata ini saudara persusuannya. Ya sudah, tidak boleh dilanjut. <clears throat> Ya, kemudian wa kana la yatamayas. Namun jika yatamayas bisa terbedakan manakah halal dan haram, maka wajib hati-hati untuk memilih bagian yang halal. Kemudian si hadis ini siapa yang beristihad dalam satu masalah kemudian dia beramal dengan istihadnya maka tidak mengapa baginya. Li'ano karena dia pada saat itu Kot amila dia telah melakukan bimaja syar'u bil amal bihi dengan apa yang diajarkan oleh syariat untuk diamalkan. Dan isi hadis ini disyariatkan menjauhi hal-hal yang subhat dan bahasanya al-ihtiyat hati-hati dalam beramal itu adalah termasuk kurbat